Ntar aja diterima. Eh taunya isinya dikasih. Isinya tahu, tahu bulat. Eh. <laughs> Masih banget dong. Pelan-pelan jangan pelan-pelan. Coba di close up dikit-dikit. Aduh, jangan-jangan berlian. Aduh, wow. kalau itu mah istimewa kali. Wow. Apa tuh? Wow. Hah? Jam tangan loh. Wow. Jam tangan. Pasangin, pasangin, pasangin. Pasangin, pasangin, Jess pasangin pasangin oh dipakai aja langsung Biar bagus bagus kanan, hatiku melihat dirimu panasnya yang sabar ya Bu ya di madu Iya dan ini belinya jauh banget sejauh hatiku kepadamu. Oh. Iya, yeah. meja, udah keren jas, udah keren ditambah jam. Oh. Seperti yang Igun suka bilang, kasih aksesoris sedikit jam. Ini pas banget tahu aja intensnya Coba coba maju Fildan, Igun lihat jamnya. Sini Fildan maju. Coba maju, pakain dulu. Pakai dulu, pakai dulu, pakai pakai di pakai di kiri Fildan. Kanan atau kiri biasanya? Ah. Kan di kiri ada gelang soalnya. Oh, iya di kanan. Eh itu jangan-jangan jamnya palsu jangan-jangan. Ya, ya Allah, jangan orang ini ya Allah. Rumpi banget rumpi. Maria Mercedes. <laughs> Wildan, iya, terima aja semua yang dikasih terima. Besok lu ngasih apa lagi? Ih, kok jauh kok sama lagi? Ya, aja. Terima, iya. terima. Ya dikasih, diterima kok. Ya gitu. iyalah diterima. Enggak ada yang bete. Kok gue, kalau gue mah emang cewek-cewek zaman dulu, cewek-cewek zaman dulu eh. harus dikasih. Ini eh, kan zaman sekarang bukan zaman dulu zaman sekarang boleh sekarang cewek zaman dulu tuh harus disayangin dicintai ah. ya itu kan cewek-cewek zaman dulu tadi ini iya, ya, cewek zaman sekarang beda cewek zaman sekarang udah diem diem ah gotik cuman ngasih jam tangan kecil besok teteh kasih jam dinding iya bukan lagi Iya. lagi. gede <laughs> ikut toko emas iya lihat nih ikut bagus ikut lihat nih cocok lagi. lihat aja biar lagi. megang mic megang mic tangan kanan megang mic tangan kanan Iya. Kesian banget. Pinter banget sih otaknya Rika doanya. di situ gitu. gitu. Iya. Repot ya. Ini aku, aku pesan dari jauh memang, ah. Ini dari kulit kecoa. Oh. <laughs> Mana aja jam tangan dari kulit kecoa. Eh, Teh loh, eh. keringetan loh, keringetan eh, ya. Didan, Didan. Oh, otik, otik, duet dong, kayaknya kan. Duet dong. Duet dong. Udah lama Fildan gak duet yeah. sama aku. Uh, ah, ah Isalia duduk deh, duduk deh, Isalia duduk deh. Enggak, enggak apa-apa. Kasihan, kasihan tau biarin. Oh, sini, sini, sini. Saya gak kuat diri lama-lama, ayo duduk deh. Sempas, ya Allah. Iya. Emang itu duet, duet ini eh, boleh, duet, duet bisa. Jangan, jangan terperut mulu nanti. Eh, emang lu bisa duet, coba suara lu kayak apa? daripada diganggu sama intens. Uh, oh, aduh, coba duet apa? Ya, aduh, ya, paling coba berdiri aja eh, daripada eh, tarik-tarik sama Intes. Hei, kumis. Eh, sedang nih, sedang. goyangannya, goyangannya bagus loh. Intes bisa nyanyi, bisa goyang. Kamu bisa goyang nggak? Eh. <laughs> Pak, masa aku dibilang nggak bisa goyang, Pak? Iya, lemong. Intes mau nyanyi apa, Mapil? Dan Intes mau nyanyi lagu apa? Intes mau nyanyi lagu apa? Inces mau nyanyi lagu Juragan Empang. Kok Oh Juragan Empang ini ada romantis romantis. Oh mau yang romantis. Bidan bidan sekarang jam berapa bidan? Pertemuan. Iya. Ya, pertemuan. Pertemuan. Gedung kali ya. pertemuan. gedung kali. Gedung kali A. Itu dari Doyong. Eh eh lu nyanyi aja baru doyong nenek pinggir kali. <laughs> diem kelas kelas diem ah, ah sirik ya kayaknya ya udah jadi nyanyi mau duet atau mau incas dulu nyanyi sendiri persembahkan untuk Bildan aku mau langsung duet ah, aja duet aja ah, eh itik lu nyanyi aja Bildan sini dan kita nonton eh jangan mau jangan mau udah dikasih hadiah jam tangan mau duet sama aku nggak iya mau Bildan mau ah kalau disuruh nyanyi repot deh musik Teh, bedakan lagi deh Teh. Yang romantis Oti. Walau perpisahan Kini telah terobati Kebahagiaan yang ternyata bukan kan? Cukup sekali berpisah Tak ingin lagi merana Cukup sekali berpisah aslinya? Nama aslinya Turki ya. cantik. Aduh, baju mahal, kasih sok-sok ngasih jam tangan. Eh, aduh ya, kalau gue main Islandia artis rekaman orang Indramayu manja. <laughs> eh, tapi Eh, Laila, Laila. Apa lo? Iis Laila, Laila, Lailia. Turkiya. Dulu, kan dulu kan tukang cendol kan? Eh, sembarangan. Aku, aku dulu Oh! Wah parah, wah parah. Iklan, iklan, iklan. Gak, Lu tau dari eh, lu tau dari mana Satria Gotik jualan opak? Jualan barang tahu. Gua bukan jualan opak tau. Apa, apa, apa? Jualan cermek. Lebih parah lagi. Hah, apa? Lu udah cermek? Lu mending jualan opak. Lu jualan gemblong di puncak di lampu merah di lampu merah di lampu merah kalau dilihat kayaknya Vina lebih menikmati eh, sama Otik ya iya iya iya, iya. iya. gue sih ngeliatnya gitu tapi nyanyinya bener loh tadi namanya Turkiya loh Vildan iya, eh Turkiya tuh orang yang selalu bersyukur ya tuh bagus Eh, Gildan. Kamu gimana? Uh, nama aku Surkiani. nih. Nama masalah tidak tidak tidak aku. Tidak masalah buat ya, kamu. Masalah. Oh, enggak masalah. Oh, oh Gildan. punya prinsip apalah arti sebuah nama. Ah, yang penting yang penting apa? Enggak yang enggak enggak apa-apa, enggak apa-apa bilang. Ih. Tuh yang penting hatinya kata Vildan tuh. Hati inget tuh lembut baik emang kok iya. ada somel bawel. Jangan ya? iya. lu jangan dudukin, jangan pasrah yuk. Kalau ngomong udah kayak petasan itu jampoe. <laughs> Tapi kayaknya Vila tadi lebih menikmati sama Otik deh menurut Ih, jangan bawa dia, jangan bawa dia. Kalau suara oke lah sama-sama bagus. Tapi kalau misalnya ngerayu kayaknya Gotik lebih jago ya iyalah, gue iya. kesinian banget. Iya. Iyalah aku, aku pasti jago lah. Soalnya aku dulu pernah dirayu sama orang. Tapi <laughs> ketipu. eh, kalau gue mah ya, maaf, gue mah moto gue adalah cewek-cewek zaman dulu nggak mau rayu-rayu cowok apaan cowok yang rayu gue nah, eh, tapi ini kan modern sekarang udah modern Iya, oh, itu prinsip, nggak bisa ya, Inul, Beni. Eh. Prinsip is pris, prinsip. Eh, Anda apa? <laughs> Anda nggak ngerayu emang? Hah? Terus? Gak ada. Anda nggak ada ngerayu ngerayu. Anda nggak deketin dia nggak ngerayu gitu? Nggak usah, nggak usah. Meluk-meluk dari belakang itu bukan ngerayu namanya. mesti ngapain rayu iya, rayu aduh iya. udah dari belakang hello iya, itu ada nyokapnya dan datang oh, maaf aduh mi maaf mi gue pikir lu masuk jadi AP gitu lu masuk jadi AP gitu toilet eh beda sini sini tengah tengah tengah Fidan ngelihat Saskia Gotik kayak gimana aduh, aduh. cantik sekali aduh makasih terus terus otik deketan dikit dong otik Arti Saskia Gotik buat kamu apa? itu yang ini <laughs> ya, maksudnya uh, Saskia uh, apa ya nggak bisa kebayang karena dari pertama sampai ini udah dua kali ya ketemu ya sangat luar biasa sekali sangat luar biasa ya. sangat luar biasa ya. katanya. eh dia ngomong apa sih <laughs> emang pelan ngomongnya yang jelas kau ngomong jadi luar biasa okay. Ya. ya. kalau Isdalia buat Firdan? Ya Gak mau ah gue. Biar dia yang deketin gue. Oh. Ya Jangan juga mau. Udah Firdan tema jadi situ Firdan. Eh tadi sama apa? Kau cantik banget eh Jumiten. Artis Dahlia. Artis Dahlia buat Firdan apaan? Uh, dia sudah seperti ibu saya. sipil dan yang ngomong percaya nggak? Iya. Percaya. Percaya. Percaya. percaya. Yang ngomong. Masuk lo, Bidan suka bohong. Oh, oh iya. Oh. Orang tadi diajarin ramji gitu. Eh, itu apaan itu lihat? Eh lihat lihat lihat. Ikut ngapain lu? Lu ngapain dulu? Perut gua keram. <laughs> ada lagi lagi lu tiba-tiba browsing di TV gitu? ada lagi gitu. <laughs> gua kayak lagi ngeliat sirkus. Oke lanjut. <laughs> <laughs> eh serius Wiran oh, okay. beneran. Jadi aku ibu buat yeah. kamu. Daripada dianggap bapak karena aku bisa. <laughs> Lebih masalah. <laughs> Iya. Iya dan. Eh tapi sejujurnya maaf ya Gotik. Isdalia tak tergantikan. Oh! Bye. Turki yang Eh, kamu jangan jangan mau risau kok sama si kumis. Eh, nggak ada, nggak ada omong oblong memang. Eh, tahu kan ya prinsip zaman perempuan zaman dulu gimana? dicintai, diperhatiin, disayangi, dikasih ya kan? Oh itu mah prinsip gue. Hmm. Ya udah kalau gitu film balikin jam tangan aku. <laughs> Lu main dulu banget ya. Ayo rugi. <laughs> Aku udah jauh-jauh nyari jam tangan, kamu ngomongnya begitu, kamu mah jahat. Jadi Biar, pengennya gimana? Aja, Opik pengennya biarin. gimana? ini mah perempuan norok, Saskia Gotik ngobrol boleh gitu.